Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala rahimahullah rahmatan wasi'ah bi ijtima'il juyushil islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala wa anna lillahi subhanahu wa ta'ala kursiyan kama qala azza وسع كرسيه السماوات والأرض وكما جاءت به الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يدعو كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء أكمل وقال المجاهد كانوا يقولون ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض وأن الله سبحانه وتعالى يراه أولياؤه بالمجاهد bil ma'adi bi bil ma'adi bi abasarihim la yudamuna fi ru'yatih kama qala azza wa jal fi kitabih wa ala lisani nabiyih wujuhun yawma idhin nadirah ila rabbiha nazirah nazirah ila rabbiha nazirah wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawli azza wa jal fi qawli قول azza wa jal للذين أحسنوا الحسنى وزيادة هو النظر إلى وجهه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم يا عزيزي وهاب Para lihola khotifillah Kita lanjutkan perkataan Al-Imam Malik As-Saghir Ya Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qayrawani Ketika menjelaskan bagaimana konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah Setelah dia menjelaskan tentang kursi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kursi yang begitu luas dan telah kita sebutkan kursi dalam bahasa Arab adalah maudhi'u qadamil malik tempat raja meletakkan kakinya secara bahasa itu kursi betapa luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala ya bahwasanya Allah mengatakan wasi'a kursiyyu samawati wal ard kursi Allah begitu luas meliputi luasnya langit dan bumi terdapat dalam hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala meletakkan kursinya di hari kiamat untuk memulai persidangan berkata Mujahid "Kan yaquluna ma fis samawati wal ardi fil kursiyyi illa ka halqatin ka halqatin mulqatin fil ard fi falatin min ard tidaklah kata Mujahid rahimahullah tidaklah perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagaikan perbandingan lempengan logam dicampakkan di tanah padang pasir yang begitu luas Empengan itulah langit dan bumi, padang pasir itulah kursi Allah. Berkata, ya. Kembali beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan. Abdullah bin Abi Zaid Al-Qarwani wa anna Allah subhanahu yarahu awliya'uhu fil ma'ad. Bahwasanya Allah kelak akan dilihat oleh wali-walinya di hari berbangkit biabsarihim dengan mata-mata kepala mereka. Allahu Akbar. Sekarang Allah gaib. Yang kita sembah sekarang gaib bagi kita. Tak terlihat. Yang kita bisa lihat dan rasakan adalah keberadaannya. Kasih sayangnya, limpahan nikmatnya. Cucuran berbagai macam karunia nya yang melimpah ruah kepada kita. Alamnya yang terbentang, langitnya yang tinggi, gunungnya yang kekar, lautan yang dalam, luas. Itu yang dapat kita rasakan menunjukkan besarnya dia Jalla fi'ula. Namun akan datang masanya kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita. Nanti di hari kiamat, di hari berbangkit. Adapun sekarang tak kuasa kita melihatnya. Musa mencoba, Musa tak sanggup. Allah menyingkap cahayanya yang mana Allah dihijabi dengan cahaya ya sehingga terlihatlah oleh gunung Tursina Allah ketika menyingkap cahayanya hancurlah gunung Tursina. Bagaimana pula dengan kita? Alangkah bedanya antara alam akhirat dengan alam dunia ini. Tak akan pernah dapat disamakan sedikit pun. Ya, kita di dunia tak makan satu, satu tahun mati binasa. Kita menunggu di padang mahsyar tak makan tak minum lima puluh ribu tahun. Subhanallah, jika dihitung dengan hari-hari di dunia ini, kita sanggup. Ya, Berdiri dari pagi sampai sore sampai besok kita tak sanggup di padang mahsyar beratus tahun, beribu tahun. Kita akan sanggup. Maka kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita. Inilah kerinduan orang-orang beriman berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala Ya. Yang membuat mereka terhibur dengan penderitaan hidup di dunia ini. Mereka meyakini dunia hanyalah sementara, persinggahan, tak lama masanya akan mereka bertolak, meninggalkan dunia yang sempit ini menuju alam akhirat yang luas, berjumpa dengan kekasih hati mereka Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah tidak mengharamkan kita untuk melihat wajahnya yang mulia. Jalla Ula. La yudhamuna fi ru'yatihi. Mereka tak perlu berdesak-desakan untuk melihat Allah. Bagaimana Allah Jalla Ula mengatakan di atas lisan nabinya, Wujuhun yawma idin nadhiratun wajah pada saat itu begitu bercahaya terang benderang. Wajah hamba-hambanya yang beriman wali-walinya. Kapan ila rabbiha nadhiratun ketika melihat kepada Tuhannya. Berkata Rasulullah ketika menafsirkan firman Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat ihsan kebaikan ada bagi mereka kampung yang baik surga dan tambahan kenikmatan. Kata Rasulullah, tambahan kenikmatan di surga adalah an nazaru ila wajhihil karim, melihat kepada wajah Allah yang Maha Mulia. Inilah kenikmatan yang paling dahsyat, melebihi kenikmatan surga. Ini keyakinan kita ahlu sunnah. Ahlu kalam Tak ada satupun mazhab al kalam yang menerima ah, logika mereka Allah bisa dilihat. Tak ada. <clears throat> Tidak asyariah, <clears throat> tidak Maturiyah, apalagi Jahmiyah dan Mu'tazilah. <clears throat> Akal mereka mengatakan kalau Allah bisa dilihat berarti ada dalam satu jihad. Sementara jihad adalah makhluk. Arah itu makhluk sifat Allah Subhanahu Allah bisa dilihat berarti Allah ada pada satu arah. Arah makhluk. Berarti Allah diliputi dengan arah, berarti dia makhluk. Inilah akal-akalan orang ahlu kalam. Kita memuji Allah atas limpahan karuniaNya Tak tersesat kita mengikuti akidah ahlu kalam yang menolak kalamullah jalla fi'ulah. Kata mereka mustahil Allah dilihat, mustahil. Kalau dilihat berarti Allah itu makhluk. Ya. Begitulah perkataan mereka. Kita menerima firman Allah. Kita menerima sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenikmatan yang terindah yang nanti akan kita dapatkan. Mereka ahlu kalam semoga tidak akan pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah murid Imam Malik Imam Dal Hijrah ketika menafsirkan ayat Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sungguh mereka pada hari itu dari Tuhan mereka akan terhijab. Imam Syafi'i mengatakan tatkala Allah terhijab dari penglihatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, maka kebalikannya Allah akan terlihat dengan hamba-hambanya atau oleh hamba-hambanya yang beriman. Syafi'i mengakui. Ngakunya bermadzhab Syafi'i. Tapi akidah Syafi'i dia campakkan jauh-jauh, hanya mengambil fikihnya. Ya, subhanallah. Padahal akidah adalah merupakan pondasi dasar. Kalau Syafi'i diambil fikihnya, akidah ditolak berarti dianggap akidah Syafi'i. Masalah. Sesat, subhanallah. Oh ya subhanallah, begitulah kalau andai kata akal dijadikan sebagai tujuan. Ya. Apa yang dianggapnya benar? Dia katakan benar. Apa yang salah? Meskipun wahyu akan dipelintirnya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. نعم تفضل شيخ وأنه يكلم عباده يوم القيامة ليس بينهم وبينه واسطة ولا ترجمان وأن الجنة ولا ترجمان ولا ترجمان أحسن الله إليكم وأن الجنة والنار داران قد خلق خلقتا أعدت الجنة للمتقين للمتقين المؤمنين والنار للكافرين الجاهلين لا تفتني لا تفت لا تفنيان ولا تف لا تفنيان لا تفنيان ولا تبيدان نعم di antara i'tiqad yang wajib kita yakini ya kata Abdullah bin Abi Zaid Al-Qirwani bahwasanya Allah yukallimu ibadahu yaumil qiyamah. Allah akan berbicara dengan kita hamba-hambanya dari kiamat. Laisa bainahum wa bainahu turjuman. Tak ada perantara, tak ada penerjemah, tak ada yang ketiga. Langsung Allahu akbar. Bagaimana termuat dalam hadis-hadis yang banyak? Allah menyidang sang hamba. Allah Subhanahu wa taala menutupi sang hamba dengan tutupan. Allah tunjukkan ini catatanmu, apakah engkau ikari? Dia berkata, tidak ya Rab, aku akui semua. Subhanallah. Allah akan berbicara dengan kita langsung tanpa perantara. Ini akidah halus sunnah. <laughs> Kembali halul kalam, menolak akidah ini. Banyaknya mereka tolak. Kalau Allah berbicara dengan hamba dengan suara nurul, berarti Allah itu baharu. Berarti Allah makhluk. Allah itu tak akan mungkin berbicara dengan perkataan dan suatu huruf didengarkan. Berarti itu baru. Allah itu memiliki perkataan. Kata orang-orang Asyairah, kalamun nafsaniyun, perkataan dalam diri Allah SWT yang tak akan mungkin keluar. Diekspresikan oleh Jibril. Jika dalam bentuk bahasa Arab ekspresikan Jibril, dialah Quran. Jika dalam bahasa Ibrani, dialah Taurat. Ya. Jika dalam bahasa Suryani, dialah Injil. Berarti Quran itu bukan kalamullah hakikatan menurut mereka. Kita mengatakan ini kalamullah hakikatan yang didengarkan Jibril itu kalamullah. Yang dibacakan Jibril kepada Nabi kalamullah. Mereka mengatakan tidak. Ya. Tapi ingat, ahlu kalam ini tak banyak. Adapun kebanyakan manusia, mereka awam. Jangan diklaim paling banyak di permukaan bumi ini orang-orang asyari. Tidak. Ahlu sunnah paling banyak. Awam ahli sunnah. Mereka tak pernah tahu hal-hal semacam ini. Tak pernah mengakui. Ini hanyalah ungkapan ulama wal kalam. Ini ungkapan cendikiawan mereka. Awamnya tidak. Alal fitrah. Di atas fitrah yang lurus. Wa annal jannata wan nara darani qad khuliqata. Keyakinan ahlu sunnah bahwa surga neraka makhluk ciptaan Allah yang kedua-duanya telah diciptakan. Kata Mu'tazilah mustahil sudah diciptakan. Untuk apa diciptakan? Allah munazzahun 'anil abbas. Kata mereka Allah itu maksudnya daripada kesia-siaan. Kalau diciptakan sekarang sia-sia enggak ditempati. Ini kata siapa? Mu'tazilah. La ilaha illallah. Berapa ratus hadis yang mereka harus tolak. Tak sesuai akalnya. Kalau surga sudah ada berarti sia-sia Allah mustahil memiliki sifat sia-sia. Ya. Selalu mereka menolak karena tak sesuai akal. Allah sudah mengatakan sudah ada, dalilnya ada. Allah telah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah suruh Jibril kepada keduanya. Berarti telah ada. Ya. Tiap kali hamba berbuat beramal kebaikan, maka Allah tambahkan bagi hamba tersebut kenikmatan di surga, ditambah rumahnya, ditambah kebunnya, ditambah perbendaraannya. Subhanallah. Ini kita ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah, benar-benar ahlu sunnah. Yang sejati. Yang mengikuti Quran dan sunnah. Yang mereka bukan dalam bentuk ormas, mereka bukan dalam bentuk uh, sekte, mereka bukan dalam bentuk partai, bukan. Ya, ini alus sunnah sejati yang ikut Quran dan sunnah, pemahaman para sahabat Nabi, pemahaman para ala imah. Imam yang empat semua sepakat tak ada yang menyelisihi dalam bab ini. Surga, neraka telah ada. Mu'iddat al-jannatul muttaqin, al-mu'minin. Surga disiapkan Allah dan telah disiapkan Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hamba-hambanya yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib dan apa apa yang wajib diimani, wanar lil kafirin jahilin. Dan ciptakan neraka untuk orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah Jalla wa ala, kepada Rasulnya Orang-orang yang mensukutukan Allah musyrikun. La tafnayani wa la tabidan. Yang tidak akan pernah selama-lamanya binasa. Kekal. Tak akan pernah hancur diciptakan untuk kekal. Surga, neraka diciptakan untuk kekal. Ketika terjadi huru-hara hari kiamat, ditiupkan sangkakala, hancurlah semua yang hancur kecuali apa-apa yang tetapkan tidak akan hancur. Di antara yang tidak hancur surga, neraka. Tak hancur. Arash. Kalam, kursi yang tidak hancur. Ya. Tentunya semua kenikmatan dalam surga tak hancur. Demikian juga azab dalam neraka tak hancur. Naam Syekh. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. وكل ذلك قد قدره ربنا سبحانه وتعالى وأحصاه علمه وأن مقادر الأمور بيده أحصاه أحصاه علمه, علمه نعم أحصاه علمه وأن مقادر الأمور بيده ومصدرها عن قضائه تفضل على من أطاعه فوقفه فوفقه فوفقه وحبب الإيمان إليه وزينه في قلبه فيسره له وشرح له صدره ونور به قلبه فهداه قال Kemudian berkata kembali Abdullah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Muhammad wal imanu bil qadari khairihi wa syarri kita wajib mengimani segala yang telah Allah tentukan takdirnya takdir yang Allah ciptakan berupa perkara-perkara yang buruk bagi manusia tak disenangi manusia ciptaan Allah tersebut penyakit gempa bumi likuifaksi banjir ataupun apa-apa yang baik yang mereka senangi, kekayaan yang berlimpah ruah, harta benda, anak istri. Ya, semuanya telah Allah tentukan, Allah takdirkan. Ya. Kita kumpul di sini sudah Allah takdirkan. Ya. Kapan ditakdirkan? 50 ribu tahun sebelum ada langit dan bumi sudah Allah tuliskan ketentuan segala sesuatu. Ya. Wa kullu dzalika qad Rabbuna subhanahu. Semuanya telah Allah tentukan. Inna kulla sya'inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dan sungguhnya segala sesuatu kami telah ciptakan, ciptakan dengan ketentuan garis takdir kami. Wa kullu syai'in fa'aluhu zubur. Semua yang mereka buat telah ada dalam catatan terdahulu. Apa yang kita telah buat dulu, apa yang kita buat sekarang, apa yang kita buat besok, yang kita tidak tahu apa yang kita buat besok, sudah ada catatan terdahulu. Allah mahfuz. Wa kullu syai'in fa'aluh fi zubur. Wa kullu sagirin wa kabirin mustatar. Segala yang kecil, yang besar semua telah tertulis. Di sana telah tertulis nasib kita. Rezeki kita, amalan kita. Surga, neraka, istri, anak, semua. Semua. Musibah yang akan datang menimpa, kenikmatan yang akan datang menyapa, semua sudah ada. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang perkara ini. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami telah catatkan dalam kitab induk kami. Bagian orang menolak takdir. Siapa yang menolak takdir? Mu'tazilah, Qadariyah. Mereka menolak. Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Ya, karena pendapat mereka kalau Allah telah menakdirkan segala sesuatu, berarti keburukan pun Allah yang mentakdirkan. Ya, sementara Allah itu munazzahun anis syarr, maha suci daripada keburukan, mustahil. Ya. Jadi bagaimana keburukan? Itu ciptaan hamba sendiri. Ciptaan makhluk, bukan Allah yang ciptakan, bukan Allah yang tentukan. Samalah mereka dengan Majusi. Al-Qadariyah majusu hadil ummah. Majusi mengatakan ada dua Tuhan. Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan, dan Tuhan kegelapan, Tuhan keburukan. Subhanallah, ini kaum majusi ini. Ilahun nur, masdarul khair, wa ilahu zulmah, masdarul syar. Ada dua Tuhan. Orang Qadariyah meyakini ada Tuhan sen Allah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Yang memiliki kehendak sendiri di luar kehendak Tuhan. Kenapa? <laughs> Gara-gara akal yang mendahului wahyu. Insyaallah. Maka banyak-banyak kita bersyukur, nikmat. Belajar kitabullah, belajar sunnatul Rasulillah, perkataan para ulama kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Bukan kita berakidah Wahabi. Bukan mengajarkan kepada antum ya, yang disebut orang Wahabi. Tak ada Wahabi, itu hanyalah sebutan musuh. Musuh Islam yang takut Islam itu diamalkan dengan benar. Akhirnya mereka tempelkan gelar Wahabi. Ini akidahnya para ulama. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad. Abu Hasan Asy'ari datang belakangan sebelum ada ya. Abu Hasan Asy'ari telah ada akidah. Mengapa menjadi standar kebenaran ketika orang berakidah Abu Hasan Asy'ari? Sebelum dia lahir di mana akidah kaum muslimin? Apakah semua mereka sesat? Karena tak berakidah syariah? Coba tanyakan, Imam Syafi'i akidahnya syariah itu tidak? Subhanallah. Tidak, berarti sesat. Subhanallah. Cukup menunjukkan sesatnya kelompok-kelompok yang datang belakangan setelah ya masa kurun keemasan Islam. Bahwasanya sebelum mereka ini ada, telah ada Islam berkembang. Ya. Kata mereka kalau kau tak berakidah sufi, tak menjadi sufi engkau tak sempurna agamamu. Kapan kata-kata sufi itu muncul? Di zaman Nabi tak ada secuil pun kata-kata sufi, tidak pada masa sahabat, tidak pada masa tabi'in. Datang belakangan sampai mereka pun berselisih dasar sufi itu apa, pengambilannya di mana? Akar katanya hanya mereka berselisih. Subhanallah. Tarikat pun demikian. Kalau kau tak ikut tarikat, kau terancam masuk neraka. Subhanallah. Tarikat apa? Kau harus ikut tarikat lah. dia ke, Syadziliyah ke, Qadariyah ke. Ya, kalau nggak ikut bahaya. Sebulan lahir Naksaban dan semacamnya syadili. Sebelum lahir mereka ini apa kita kaum muslimin? Apakah dikatakan nabi itu tarikat Naqsyabandiyah? Khulafa Rasyidin tarikatnya naksabandia? Tidak. Berarti mereka semuanya tak sempurna sebagaimana Naksaban. Subhanallah, hadza buhtanun azim. tak yang besar. Semua kelompok yang muncul apapun baru muncul dengan cara beragama sendiri. Menisi cara beragama orang terdahulu mereka sesat, menyesatkan. Apapun nama kelompok tersebut. Agama telah sempurna, agama telah utuh, jangan kau tambah-tambahi. Ya. Maka orang yang menambah-nambah agama kita ingkari. Ini bid'ah hasanah, ini bid'ah yang baik. Islam itu telah sempurna. Ibarat masjid kita ini, untuk melihat masjid kita ini terang benderang sempurna. Ada hasilnya, semua ada. Tempat kontrolnya semua tersusun. Datang orang mau nambah nambah, menurutnya kurang. Dirubah-rubahnya tempat AC, dirubah-rubahnya kontrol listrik, dipindahkannya jam mimbar pindahkannya. Menteri mingkar, "Hei, kau jangan rubah-rubah lagi." Ini beda sana nih. Begitulah Islam. Dicoret-coretnya dinding. Ini kurang bagus, ini lukisan ini bagus. Dicoretnya dinding, tempelkannya gambar. Antum rela. Kita tak rela. coba lah buat. Mau nggak diusir dan sama pengurus masjid. Tak boleh lagi masuk. Sudah sempurna ini masjid. Jangan kau tambah-tambahi lagi. Dengan hal-hal yang aneh. Demikian juga Islam sudah sempurna. Apalagi perkara akidah yang merupakan pondasi, masa akidah baru dikenal setelah muncul ahlu kalam? Abu Hasan Asy'ari muncul baru dikenal akidah Islam, sebelumnya orang nggak kenal. Subhanallah. Sehingga jadikan standar baku ahlu sunnah jamaah yang akidahnya syariah. Siapa yang kasih definisi demikian? Subhanallah. Maka banyak-banyak kita bersyukur dengan nikmat Islam, dengan nikmat sunnah dengan nikmat ilmu salaf ini. Syukuri. Tanda kesyukurannya rajin belajar, terus menimba ilmu. Hindari segala macam syubhat, tak usah buka-buka lah lu syubhat banyak berkeliaran. Hanya membuat pusing kepala. Yang datangkannya adalah keraguan-raguan sementara antum telah ada keyakinan. Mengapa mengambil yang ragu-ragu meninggalkan yakin? Ini firman Allah, ini firman, ini perkataan Nabi, ini perkataan para sahabat, para tabi'in ambil ilmu-ilmu yang baru setelah para sahabat wafat, para tabi'in. Ya. Apalagi sekarang, mentang-mentang udah punya gelar titel doktor, seolah-olah buat agama sendiri. Doktor ini yang berkata-kata, kau apa? Ilci. Mana sebanding sama doktor? Ya Allah ya Karim. Subhanallah. Ya, ini semuanya adalah merupakan talbis iblis. Kebenaran tak diukur dengan doktor, tak doktor. Banyak dokter-dokter tersesat. bahan Allah. Kebenaran diukur dengan dalil. Ini cara beragama yang benar. Jangan terpukau, mentang-mentang dokter ngomong sembarang. Ya. Kembali kepada akidah kita tentang takdir. Qad qaddarahu Rabbuna subhanahu wa ta'ala wa ahsahu ilmuhu. Semua ilmu Allah telah menuliskan apa yang ya ditakdirkan Allah. Wa anna maqadiral umuri. Biadihi semua ketentuan takdir apapun juga di tangan Allah. Ya. Wa anna maqadiral umur biadihi. Ya. Masdariha an qadaihi. Semuanya dari ketentuan takdir Allah jua. Tafaddala 'ala man ata'ahu fawaffaqahu. Allah memberikan karunia kepada orang-orang yang dipilih yang taat kepadanya, Allah berikan kepadanya taufik. Taufik Allah berikan kepada kita bukan karena kita hebat, Bukan karena kita berhak. Tidak ada hak kita atas Allah. Karena rahmatnya semata kita digiringnya untuk mendapatkan taufik hidayah kepada Islam. Hidayah kepada sunnah. Dengan karunianya. Bukan karena kita ini ada apa-apanya di mata Allah. Tak ada apa-apa kita di mata Allah SWT. Tidak ada hak kita. Di sisi Allah tidak ada hak kita. Sedikit pun tak ada. Karena rahmat Allah semata dia berikan kepada kita hidayah. Agar orang tak sombong dengan ibadahnya, dengan amalannya dengan ketaatannya dia kira semua dia berhak. Tak ada hak kita. Di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ibadah yang kita buat tak ada apa-apanya. Dengan kebaikan Allah tak akan pernah ternilai. Dengan nikmat Allah tak akan dapat terhitung. Disebutkan dalam beberapa riwayat ya dari sebelum kita Bisrailiyat ada seseorang yang menyembah Allah 500 tahun, mati dalam keadaan sujud. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar memasukkannya ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dia katakan, "Ya Tuhan, dengan rahmatmu bagaimana dengan 500 tahun yang aku menyembahmu?" Kata Allah, "Baik, mari kita hitung-hitung ibadahmu dengan karuniaku." Malaikat hitung karunia mata aku berikan kepadanya. Bandingkan dengan 500 tahun dia beribadah. Itu malaikat tak ternilai. Ya Arab tak bisa dinilai. Jelas? Masukkan ke dalam neraka. Ya Tuhan. Jangan masukkan ke dalam neraka. Kau katakan dengan amalanmu, masuk kau ke neraka. Tidak Tuhan, dengan rahmatmu. Ha. Dengan rahmatmu engkau dengan rahmatku engkau kau masukkan ke dalam surga bukan dengan amalanmu. Subhanallah. Jangan coba-coba kita menghitung-hitung amal ibadah kita. mau mengatakannya Tuhan, aku berhak nih masuk surga. Tak ada hak kita di sisi Allah Subhanahu taala. Ya. Jadi orang dapat petunjuk karena karunianya semata. Apa kita dihadapan Allah? Enggak ada apa-apa. Subhanallah. Tak ada hubungan kita dengan Allah. Hubungan nasab tak ada. Hubungan warga, hubungan suku tak ada. Laisa baina wa bainallahi nasabun wala hasabun tak ada hitungan apapun juga. Kita hamba yang fakir yang diciptakan. Walaupun semua kita ini dicampakkan ke dalam neraka, tak dikatakan dia berbuat zalim. Karena kita semua miliknya semata. Kemudian berkata kembali Abdullah bin Abi Qirwani, "Wahabbaba al-imana ilaihi," dialah yang telah menghiasi iman, wa zayyanahu fi qalbi, dalam hati hamba dihiasi iman. Fayassarahu lahu, akhirnya Allah mudahkanlah hamba tersebut untuk segala kebaikan. Wa syaraha lahu sadrahu Allah buat dadanya lapang dengan iman, dengan ilmu. Ya, wa nawwarahu bihi Allah buat bercahaya hatinya. Wa nawwarahu bihi qalbahu fahadah. Allah cahaya Allah berikan cahaya pada hatinya, Allah beri petunjuk. Kata Allah, "Wa man yahdillah fama lahu min mudil." Siapa yang Allah tunjuki tak akan pernah ada yang mampu menyesatkannya. Nah, Syekh. Wa khadha man asahu wa kafara bih fa aslamah wa yassarah lidzalika fahajabahu wa adallahu wa man yudlilillahu falan tajid lahu wa man yudlilillah wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida wa kullu yantahi ila sabiqi ilmihi wa kullun wa kullun yantahi ila sabiqi ilmihi la mahisa li ahadin an kebalikannya wa khadhala man asahu dia akan hinakan orang yang bermaksiat menentangnya wa kafara yang kafir kepadanya fa aslamahu wa yassarahu lidzalik. Allah permudah baginya ke jalan-jalan kekufuran. Allah mudahkan baginya kekufuran. Akhirnya digiringlah dia kepada jalan kekufuran. Dapat kawan-kawan yang kafir, guru-guru yang kafir. Dia pun dimudahkan pula jalannya ke neraka ya dan billah fahajabahu Allah tutup daripadanya jalan petunjuk wa adallahu Allah sesatkan dia dengan ilmunya dan dengan hikmahnya dan dengan keadilannya Allah Maha Adil Allah Maha Bijaksana Jangan pernah ada orang bermaksiat mengatakan, ya Allah kenapa kau buat aku bermaksiat? Kenapa kau masukkan aku ke dalam neraka? Kenapa kau takdirkan aku menjadi penghuni neraka? Tak ada guna. Karena ilmu tentang takdir hanya ada pada Allah. Allah kunci mati. Allah telah membuat ketentuan-ketentuan. Ini jalannya ke surga, yang jalannya ke neraka. Jika engkau patuh pada nabi-nabi, nah ini jalannya. Ini hadiahnya. Ini balasannya. Jika kau menentang ini. Dia berikan akal, panduan, dia berikan nikmat semua untuk memudahkan engkau memilih jalan ini. Tak ada di hari kiamat hujjah. Dikirimkan rasul, ditunjukkan mujizat, dibacakan ayat, apalagi alasan. Ya Allah dengan takdirmu engkau masukkan saya ke dalam neraka engkau berbuat kezaliman. Tak ada kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tak pernah menzalimi hamba. Semuanya karena perbuatanmu. Ya, yang buruk. Aku kirimkan kepadamu Rasul, kau tentang, aku berikan kepadamu akal sempurna, tak kau gunakan pendengaran dan penglihatan. Allah, tak ada alasan. Ya, orang masuk neraka dengan sebab apa yang dia buat di dunia ini ya dan billah. Walaupun semua yang dia buat telah ditentukan oleh Allah, tapi tak ada yang tahu tentang ketentuan tersebut. Ya. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang dia sesatkan tak akan ada engkau mendapati seorang pun yang dapat memberi petunjuk baginya. Subhanallah, tak bisa. Walaupun anak Nabi istri Nabi, paman Nabi, tak dapat. Ini membantah kaum Mu'tazilah yang mengatakan kekafiran, kesesatan bukan keinginan Allah, bukan kehendak Allah, bukan ciptaan Allah. Ini kehendak hamba, pilihan hamba, perbuatan hamba, bukan perbuatan Allah, bukan ilmu Allah. Tak ada campur tangan Allah dengan perbuatan tersebut. Bahkan Allah tak tahu perbuatan itu. Subhanallah. Ya sesatnya ilmu kalam. Ya, barang siapa yang belajar ilmu kalam akan kelam akidahnya. <laughs> Gelap. Wa kullun yantahi ila sabiqi ilmihi. Semuanya kembali berpulang kepada ilmu Allah yang telah dituliskan di masa yang lalu. La mahisala li ahadin anhu ta'kan akan ada daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa sisa waktu kita? Hah? 5 menit lagi. Nah. Ada soal tadi? Baik, kita padakan sampai di sini. Belum lagi selesai kita membahas perkataan ya, Abu Abdullah Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qarawani Malik As-Saghir tentang akidah Ahlussunnah. Ustadz menurut fatwa fatwa fikih atau fikih siapa? Jika seorang wanita masuk Islam dan suaminya masih kafir, pernikahan mereka akan menjadi batal. Iya. Kata Allah, "Wala tumsiku bi'isamil kawafir." Jangan pernah engkau berpegang teguh dengan ya laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga dari orang-orang kafir. Ya, maka ketika seorang perempuan mukminah masuk Islam, suaminya masih kafir secara otomatis batal pernikahan mereka fasakh. Andai kata suaminya masih Islam, maka dipertemukan kembali mereka dalam pernikahan yang lama. Tak perlu berbaru akad. Anak Nabi SAW Zainab Suaminya tak masuk Islam, Abu As. Akhirnya datang perintah Allah agar mereka berpisah, berpisahlah mereka. Berangkatlah Zainab pisah dengan suaminya. Akhirnya suaminya belakangan masuk Islam. Dipersatukan Nabi dengan tidak mengulangi kembali pernikahan. Kalau tak masuk Islam, batal pernikahannya. Pertanyaannya, adakah uh, Adakah hmm, setelah Putri Zainab masuk Islam tidak me, apa nih untuk tinggal bersama suaminya? Dafir, Saya katakan awal-awalnya belum datang perintah Allah untuk berpisah. Jadi Zainab masih bersama Abu As. Ya, sehingga datanglah ayat menyuruh mereka berpisah. Rasulullah perintahkan agar Zainab diantar ke, ke kota Madinah diantarkan Abu As mereka berpisah. Ya. setelah itu Abu As ketangkap. Ya, oleh pasukan kaum muslimin dibawa ke kota Madinah. Ya. Maka Zainab bersedih karena suaminya tertangkap. Dia bawa harta perniagaan Quraisy. Ya. Maka Zainab menebus Abu As dengan kalung pemberian ibunya Khadijah. Maka ketika dihadapan kalung tersebut, Nabi tahu ini kalung putrinya yang diberikan oleh istrinya. Maka Nabi SAW meminta syafaat kaum muslimin. Tolong lepaskan ya Abu As ini. Kembalikan kalung milik Khadijah. Ya, tolong diberikan kembali kepada semua harta harta-harta perniagaan yang menjadi ya titipan orang Quraisy. Abu As pun dilepaskan dia pulang ke Mekah setelah semua harta mereka sampai dia kembali kembali dan masuk Islam. Maka Rasulullah menyatukan mereka kembali dan tidak mengulangi pernikahan mereka. Ya, tak jelas ini tulisannya tadi ini. Siapa yang bertanya ini? Tidak jelas sedikit lah antum tulis. Karena bukan dokter. Sama dokter mobil misalnya untuk buat gitu. Ya. Jadi intinya Orang-orang kafir, misalnya agamanya sebelum Islam, kafir dan muslim. Kedua-duanya masih Islam, tetap kedua-duanya pernikahannya tak perlu diulang. Karena Nabi tak pernah menyuruh ulang pernikahan para sahabat yang dahulu mereka berasal daripada kaum musyrikin, tak ada. Jika yang laki-laki ya beragama Islam, istrinya beragama Alkitab Yahudi maupun Nasrani, tak mengapa oleh jalan rumah tangga mereka. Allah mengatakan wal muhsanatu minan nisa wal wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Tak mengapa kalian menikahi perempuan yang baik-baik dari orang-orang beriman, perempuan yang baik-baik maksudnya bukan pelacur dari perempuan ahlu kitab. Tak mengapa. Ya. Kenapa dibolehkan laki-laki yang menjadi suami sementara perempuannya masih beragama Yahudi maupun Nasrani? Jawabannya diharapkan kalau istri itu bisa ikut agama suami karena suami lebih dominan. Tentunya semua anak-anak wajib ikut agama bapaknya, tak boleh ikut agama ibunya. Ya, andai kata dia tak masuk Islam, tak mengapa. Perjalanan mereka tetap boleh-boleh saja. Ya, Makanya ketika ada seorang Nasrani pendeta ya mendebat salah seorang ulama ahlu sunnah. Dia katakan agama kali ini tidak adil. Ya. Kalian mengharamkan laki-laki kami untuk menikahi perempuan muslimah kalian. Yang katakan sah, tak sah, batal pernikahannya. Sementara kalian menghalalkan perempuan-perempuan kami. Ahlu kitab dinikahi oleh laki-laki kalian. Kalian tak adil. Berkata sang ulama tersebut, gini sajalah. Laki-laki kami dibolehkan menikahi perempuan kalian karena kami beriman dengan Isa dan Musa. Kalau akan mau menikahi perempuan kami beriman dengan Muhammad, selesai. Dia pun terbungkam. Ya, demikianlah ikhwatifillah. Masuk waktu. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala ila anta astaghfirullah wa atubu